الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أزواجه أمة أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم منهم برحمة أرحم الراحمين نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin dan Syekh memberikan ya, ucapan ya, doa kepada antum semuanya ya sekalian semoga ya diberikan ya, kesehatan dan ya, panjang umur insyaallah فقد قرر إخوانكم وأساتذتكم واختاروا dan sungguh telah ya dipilih dan ditetapkan oleh pengurus daurah ya, dari ya ustaz-ustaz kita أن تكون القراءة في كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني yaitu di mana dipilih pembahasan pada pertemuan ini dari kitab ya, Sunan Kitab Sunnah dari kitab Sunan Abi Daud bin Sulaiman As-Sijistani rahimahullah taala. المتوفى عام 275 للهجرة yang beliau diwafatkan ya pada tahun 272 Hijriah وهو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة والحفاظ dan beliau termasuk dari tilmid ya, Imam Ahmad dan para a'immah ya, al-huffaz rahimahumullah taala. Wa kitabuhu sunan ihda sunan al-arba' ma'a sahihain hiya al-kutub sittah. Dan kitab sunan beliau ini dari kitab sunan yang empat ya, semisal ya, sama seperti kitab sahihain Bukhari dan Muslim. Walahu من المطبوع كتاب الزهد dan padanya ya ada matbu ya telah dicetak ya itu dengan pembahasan kitab az-zuhud az-zuhd kitab az-zuhd ay wa kitab al-marasil dan kitab al-marasil wal mursal huwa ma yaqulu fihi at tabiin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yusammi man haddathah yaitu kitab marasil tersebut adalah kitab yang berisikan riwayat hadis dari tabi'in yang dimana mereka mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jaa al-hadits mursalan fahuwa min Maka jika datang ya satu hadis yang mursal seperti ini dari jalan tabi'in kemudian langsung menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk hadis dhaif. Illa idza jaa ma yashhadu lahu. Kecuali ya, datang riwayat hadis yang menguatkannya. Ka hadithin akhar min tariqin akhar mausulan aw mursala. Seperti datang hadis yang lain ya, yang semisalnya atau yang bersambung dengannya sanadnya. Eh, mausulan aw mursala atau secara mursal juga. أو كان عليه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم atau datang padanya ya fatwa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Wa kitabu as-sunnah min sunan Abi Dawud ishtamala ala aqaid muhimma li ahli sunnah. Dan kitab as-sunnah dari Sunan Abu Daud ini terdapat ya dari ya faedah-faedah landasan dari akidah ya ahli sunnah وأصول من أصول أهل السنة dan terdapat padanya usul pokok-pokok dari ya pokok usul ahli sunnah والسنة في الأصل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات dan sunnah ya secara ya syar'i itu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari ya aqaid akidah-akidah ibadah dan ibadah قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Istiqamah. Al-Mujallad al-Thani. Di dalam jilid yang kedua. Safhat 310. Di halaman 310. ولفظ sunnati fi كلام salaf. dan lafaz perkataan sunnah di sisi ya, kaum salaf Yatanawal as-sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. terdapat dan terkandung padanya sunnah di dalam ya ibadat dan di dalam akidah. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah walaupun kebanyakan dari ulama yang mengarang di dalam ya sunnah ini yaqsidun al-kalama fil i'tiqadat mereka maksudkan adalah ya perkataan di dalam ya perkara akidah di dalam ucapan فألف علماء الإسلام كتب العقيدة باسم السنة maka para ulama Islam datang mengarang di dalam kitab sunnah وذكروا مسائل وأصولا dan mereka menyebutkan di dalamnya ya masalah-masalah dan pokok-pokok وخصالا مهمة dan kisal karakter-karakter ya dari perkara tersebut من خالف واحدة منها لم يأخذ بها لم يكن من أهل السنة dan barang siapa yang menyelisihi ya satu di antaranya dan tidak beramal dengannya maka dia bukanlah dari sunnah وسموا كتبهم بالسنة dan mereka menamakannya kitab-kitab mereka dengan sunnah مثل السنة للإمام ابن أبي عاصم semisal kitab as-sunnah yang dikarang oleh Imam Ibn Abi Asim وهو كتاب عظيم كبير جليل dan merupakan kitab yang besar dan yang mulia وفي آخره فصل صغير فيه رؤوس مسائل السنة dan pada akhir kitab tersebut ya, terdapat pembahasan ya di dalamnya pokok ya landasan sunnah يصلح للشرح والتعليق المختصر dan sangat cocok dan pantas untuk di ya sarah dan ditaklik di dalamnya ومثل السنة لأبي بكر الخلال semisal juga kitab as-sunnah yang dikarang oleh Imam Ibn al-Khallal والسنة لمحمد بن نصر المروزي dan kitab as-sunnah juga yang dikarang oleh Imam Nasr محمد نصر محمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أو يسمونها أصول السنة atau mereka menamakannya juga dengan usul sunnah مثل أصول السنة للإمام أحمد semisal karangan kitab usul sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah taala rahimahullah taala wa مثل أصول السنة للإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله dan semisal ya, kitab Usul Sunnah oleh Imam Abdullah bin Zubair Al-Humaidi Al -Humaydi, رحمه الله تعالى تلميذ الإمام الشافعي وشيخ الإمام البخاري merupakan termasuk dari tilmid Imam Syafi'i dan guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Wa kitabuhu Ushulus Sunnah matbu'un mawjud fi akhir musnadih, Musnad Al-Humaidi. Dan kitabnya tersebut ya dicetak dan terdapat padanya topik ya pembahasan sunnah ya oleh Imam eh, Al-Humaidi أو يسمونها شرح السنة atau mereka menamakannya juga dengan syarh sunnah syarah sunnah مثل شرح السنة للبربهاري semisal kitab syarhul Sun- ah, syarhul sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah رحمه taala الله ومثل شرح السنة للإمام المزني تلميذ الشافعي رحمهم الله Dan semisal juga kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani, tilmid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa imma an yusammunaha aqidah. Dan mereka juga menamakannya dengan kitab Al-Aqidah. mithl Syarh I'tiqad Ahli Sunnah lil lalaka'i Semisal kitab Syarh Sunnah شرح اعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة والجماعة والإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أو يضيفون العقيدة إلى الإمام الذي يؤلفها ويرويها atau mereka menambahkannya ya di dalamnya ya akidah wal ibadah ila ila al imam alladhi allafaha wa rawaha ya kepada imam dan yang meriwayatkannya mithlu aqidatil imam al bukhari semisal kitab Iman Iman oleh Imam Al-Bukhari أو عقيدة الرازيين الإمامين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي رحمهما الله atau kitab al-imam oleh dua imam ar-razain Imam Abu Hatim ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Abu Zur'ah ar-Razi أو اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله وقد شرحناه هنا في سنة ماضية atau kitab Al-Iman oleh Imam Sufyan Al-Thawri yang telah kita pernah bahas di dua tahun sebelumnya. فتنسب العقيدة إلى هؤلاء الأئمة رحمهم الله لأنهم يروونها عن السلف. Karena mereka disandarkan kitab akidah tersebut kepada mereka karena mereka meriwayatkan akidah tersebut dari para imam sebelumnya. الأمر الثالث أن يضيف العقيدة إلى بلدة. Perkara yang ketiga, بلاد يعني ya mere- mereka menyandarkannya, menambahkannya إلى بل... يعني ينسبونها إلى بلاد من ya, البلدان kepada ya, suatu negeri atau ya kota. مثل العقيدة الواسطية Semisal kitab akidah yang disandarkan kepada kota Al-Wasitiyah atau kitab Al-Wasitiyah. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كتبها جوابا لسؤال رجل min baladin ismuha wasit taqa' بين العراق والشام. Karena beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengarang kitab Al-Wasithiyah tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan seorang lelaki dari kota Al-Wasit yang terletak di di negeri Mabain بين العراق والشام. Di antara Irak dan Syam. فهذه بعض maka ini sebahagian أسماء ما كتبه أئمة السنة في العقيدة السلفية sebagian nama-nama kitab yang ditulis oleh ya ulama di dalam akidah ahlu sunnah وهنا الإمام أبو داود في سننه جعل كتابا مستقلا اسمه أو اسمه السنة Dan di sini Imam Abu Daud menjadikannya di dalam kitab sunannya tersendiri di dalam pembahasan kitab sunnah. نقرأ منه ما تيسر لنا في هذه الزيارة Dan kita akan mencoba membacanya dan membahasnya di dalam pertemuan daurah ini. فإن لم ننتهي منه إن شاء الله عز وجل نتمه في زيارة أخرى Jika seandainya kita tidak bisa menyelesaikannya pembahasan kitab sunnah ini di pada pertemuan ini maka kita akan menyambungnya di pertemuan yang akan datang. لأن أبوابه كثيرة Karena terdapat di dalamnya bab yang sangat banyak وكذلك أحاديثه كثيرة dan juga terdapat hadis-hadis yang banyak. يعني تبلغ أحاديثه حسب الترقيم الذي عندي يعني يمكن مئة وثمانية وسبعين أو آه، تسعة وسبعين حديثا نعم Yes, okay. مئة وتسعة وسبعين حديثا يمكن تقريبا نعم Ya, semisal seukuran ya 100 Wal- ya, wa تسعة وسبعون مئة Sama sama. تقريبا Ya, sekitar ya 279 hadis di dalamnya sesuai ya dari apa yang beliau lihat di dalamnya. ونحتاج أن نتكلم على كل حديث ولو بإشارة بكلام مختصر Dan kita di sini butuh ya untuk menjelaskannya ya, di setiap hadis walaupun dengan ya secara ringkas. Wal waqtu ma'ana yasir, qalil yani. waktu qalil. yang ada pada kita ya waktu yang singkat. Fanasta'inu Allah Ta'ala wa nabda. Dan kita memohon pertolongan ya kepada Allah Azza wa Jalla dan kita memulainya. وقد احترت وتر وقد ترددت بين طريقين Dan saya ada sedikit kebimbangan dengan ya di antara dua metode. الطريق الأول أن أقرأ الحديث بإسناده Dan tar- cara yang pertama, ya apakah kita di sini membaca hadisnya tersebut dengan sanadnya اتباعا للمؤلف dalam rangka mengikuti pengarang وإحياء لطريقة السلف وأهل الحديث dan dalam rangka menghidupkan metode cara ulama salaf dan hadis وذكرا لأولئك الرواة الذين جاهدوا في نشر السنة وروايتها dan juga di dalam menyebutkan para perawi-perawi ini di dalam menyampaikan sunnah dan menyebarkannya. فيدعى لهم ويترحم عليهم Ya, sehingga kita bisa ya mendoakannya wa idharan rijal al-isnad wa idhar ha wa idhar ذكرت الأول الترحمني قلت وإظهارا لأن هنا السمع ما يصل له كلامي جيدا مشكلة وإظهارا لرجال الإسناد الذين قد يتكلم على سند الحديث بسببهم dan dalam rangka juga menampakkan dan menzahirkan para rijal sanad hadis yang ada di dalamnya. Fa inna adh-dha'fa fil hadis karena kelemahan pada hadis sebagaimana kalian ketahui. Wa man lam ya'lam falyalam Dan siapa الذي لم يكن يعلم من قبل falyalam الآن Dan siapa yang tidak mengetahui di dalamnya, maka dia akan mengetahuinya ya, sekarang. أن ضعف الحديث إما أن يكون لانقطاع في سنده Adapun kelemahan hadis tersebut bisa saja terjadi padanya putusnya sanadnya. من أي موضع كان هذا الانقطاع Ya, bisa saja pada awal dari ya, permulaan sanadnya. إذا كان الانقطاع من آخره من بعد التابع فهو المرسل Jikalau terputus sanadnya tersebut di akhir sanadnya dari tabi'in, maka ini termasuk hadis yang ya terputus sanadnya mursal. Wa idza kana min awwalihi min jihati al-muallif fa huwa al-muallaq. Dan jikalau sanadnya ter tersebut terputus dari awalnya dari sisi pengarang muallif ahli hadis, maka ini namanya riwayatnya riwayatnya muallaq. Wa idza kana fi wasat al-isnad fa in kana bi rajulin wahid fa munqati'. Maka jikalau terputus sanadnya di tengah-tengah sanad tersebut Ya, maka ini termasuk jenis dari hadis yang munqati, terputus sanatnya. Wa idza kana bi rajulain fa akthar fa huwa al mu'dal. Ya, itu maksudnya yang tadi terputus satu sanatnya di tengah. Adapun jikalau lebih terputus sanatnya lebih dari satu uh, rawi, maka di sini disebut riwayatnya mu'dal. Wa hadha al inqita'u dhahir Dan ini terputus sanat yang demikian eh, tampak di dalamnya. وهو وهناك الانقطاع الخفي وهو المدلس. Dan di sana ada jenis yang sanaknya terputus secara tersamarkan. Ya, dan mudallis. Wal wal mursal irsalan khafiyan. Dan juga mursal juga ada yang mursal yang khafi yang tersembunyi. المهم أن السبب الأول لضعف الحديث انقطاع في سنده. Yang penting di sini ya sebab ya terputusnya sanad atau hadis mursal tersebut karena ya mursal tadi itu terputusnya sanadnya. أو السبب الثاني جرح في رواته في بعض رواته Bisa saja se- sebab yang kedua lemahnya hadis tersebut adanya kritikan pada rawi tersebut. كالجرح بالضعف وكثرة الخطأ ونحوه seperti kritikan ulama hadis terhadap rawi dengan kritikan kelemahannya dan ضعف ضعيف وكثرة الخطأ و... dan banyaknya banyaknya kesalahannya ثم هذا الضعيف إذا وجد ما يقويه ويشهد له فصار حسنا يحتج به dan jika lau hadis tersebut lemah namun ada yang menguatkannya dari hadis yang lain maka bisa dia terangkat riwayatnya في تفاصيل أخرى يعرفها أهل العلم بالحديث dan di dalam rincian rinciannya ada في تفاصيل أخرى يعرفها أهل العلم بالحديث ya maka bisa diketahui dengannya oleh para ulama ahlul hadis لابد ننظر حل لسماع الصوت إن شاء الله هذه الطريقة الأولى وهي قراءة الإسناد Dan ini jenis yang pertama metode membaca dengan sanadnya. وهذه بعض فوائدها. Dan ini di antara sebagian bentuk faedahnya. والطريقة الثانية أن نحذف الأسانيد من القراءة. أن لا نقرأ الإسناد. Dan metode yang kedua bisa kita membacanya tanpa sanad. حتى نقرأ أحاديث أكثر. Hingga kita bisa menyelesaikan dari membaca hadisnya lebih banyak. فأنا إلى الآن متردد. Dan saya sampai sekarang masih ragu. فهل تعينوني باختيار إحدى الطريقتين ها kalian mampu untuk membantu saya memilih dari dua metode ini نبدأ هنا باليمين ها ماذا ترى ها الطريقة الأولى آه آه أبو محمد الطريقة الأولى نستفيد أكثر طيب وأنتم الوسط ها ايش قال؟ يقول ما تفرق ما ما تقرا المتن فقط ها آه انت من اصحاب الطريقه الثانيه ها آه. طيب ها غيره آه اخوان رجحوا لي عندك ماذا ترى الطريقه الثانيه ام الاولى أريد أن أرى بالنظارة حتى أرى أصحاب الرأي من قال الطريقة الأولى طيب. أيه أنت أيضا ها أحد منكم يريد أن يقول رأيه هو الأغلب هو الصامت دائما الأغلبية الصامتة حتى في الشعوب <laughs> الأغلبية الصامتة آه ما أنت ماذا ترى أنت الثانية أي آه أنت الأولى كله سواء آه. ولا قال الثانية قلت الأولى ولا كله سواء يعني الأولى أي أحد عنده رأي من الأخير تفضلوا ها الوقت يمضي ada yang di antara kalian di belakang yang bisa memilih eh أم أنتم من الطريقة من الفريق الصامت ها ماذا ترى أنت ايش قال يعني نختصر في الكلام على السند وعلى المتن لا نطيل الطريقتين يا شيخ إيه. ناخذ كلها طريقتان ايه طيب أيضا غيرك ها أحد منكم يريد أن يختار طريقة طيب الآن نمشي على الطريقة الأولى نتكلم نقرأ السند أو الإسناد وتعريف الإسناد أو السند هو طريق المتن أو سلسلة الرجال الذين يروى بهم المتن ولو كان فيهم نساء فذكر الرجال للأغلب كمل انت شرح أن نسيت <laughs> إذا سنأخذ الطريقة الأولى Jadi saya menginginkan juga di sini untuk mencoba memilih dengan toriko yang pertama dengan membaca dan menyadurkan sanatnya. والسند هو طريق المتن dan sanad termasuk juga metode ya matannya atau silsilatul rijali ila al-matn atau mata rantai dari perawi ya kepada matannya wa qauluna silsilatul rijal hadha 'ala al-aghlab dan kita katakan dengannya silsilah ya, mata rantai perawi ini kebanyakannya li'annahu yujad fi ruwati nisa karena di dalamnya juga terdapat pada perawi-perawi dari kalangan wanita lakinnahunna aqallu min ar-rijal namun tetapi mereka lebih sedikit daripada kaum lelaki. Sawa'an min as-sahabah aw at-tabi'iyat min as-sahabiyat aw at-tabi'iyat aw man ba'dahum. Ya, sama saja itu datang dari kalangan sahabiyat atau dari kalangan tabi'iyat, dari kalangan tabi'in dari wanita. Walakin ma'a hadha qad syarakat al-mar'atu fi riwayat al-hadith. Ya, walaupun demikian mereka juga bersyirikat di dalam ya ikut serta di dalam hadis. Wa naqlihi ila al-ummah. dan juga ikut serta mereka menyampaikan dan menukilkan ya hadis kepada umat ورأس هؤلاء النساء أمهات المؤمنين dan termasuk yang paling utama dari kalangan mereka yang menyampaikan ya penukilan hadis itu adalah ummahatul mukminin Aisyah لا أمهات أمة. المؤمنين كلهن أيوه. secara umum dari istri-istri Nabi ummahatul mukminin رضي الله عنهن radhiyallahu anhunna وأكثرهن رواية وعلما Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang paling banyak dari kalangan mereka wanita riwayatnya hadisnya itu adalah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala berkata Imam Abu Dawud rahimahullahu taala awal au kitabus sunnah dengan memulai awal dari kitab sunnah. Qala babu syarhis sunnah. Beliau mengatakan bab syarhus sunnah. Wa fi ba'd an-nusakh dan sebagian ya nuskah bab tafarruq al ummah ba'da an nabi sallallahu alaihi wasallam itu judul dengan tafarruq al ummah ya, berpecahnya umat setelah nabi sallallahu alaihi wasallam ثم قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية دوني ترجم ها دوني ترجم تريد تترجم تقرأ معي ولا أنا أقرأ اقرا وأنت ترجم حديث بس قال عن خالد وهو خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله بن عمرو على قولين وقيل في اسمه واسم أبيه أكثر من ثلاثين قولا ولكنه مشهور بكنيته أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة تفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring sanad hadisnya ya sampai kepada ya sahabat yang mulia Abu Hurairah ya, radhiyallahu taala anhu. Wa Abu Hurairah huwa aktsaru sahaba riwayatan lil hadis. Dan Abu Hurairah merupakan ya dari kaum lelaki yang paling banyak riwayatnya hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yat'anu fihi illa mubtadi'un dhal. Dan tidak ada yang mencelanya melainkan seorang ahlul bidah yang sesat. Kama yat'anu fihi ar-rawafidh sebagaimana yang telah mencelanya Syiah Ar-Rafidah والجهمية dan Jahmiyah وبعض أهل الرأي من الحنفية dan sebagian dari ahlul ra'i dari kalangan mazhab Hanafiyah وأبو هريرة رضي الله عنه بريء من تلك الطعون dan sementara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangat berpas diri dari celaan yang dituduhkan kepada beliau عدله الله ورسوله في جملة من عدل من الصحابة dan beliau merupakan sahabat yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengelompokkannya ke dalamnya. Wa syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hirs 'ala al-hadis dan di mana juga telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang antusias semangatnya di dalam hadis. كما في صحيح البخاري sebagaimana terdapat di dalam sahih al-Bukhari qala sallallahu alaihi wasallam beliau berkata dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu an la yas'alani an hadha al-hadith ahadun qablaka ya Aba Hurairah dan sungguh ya Nabi mengatakan ya saya menyangka akan bertanya tentang ini hadis ya kepada saya itu Abu Hurairah lima alimtu min hirsika 'ala al-hadith disebabkan saya mengetahui dengan semangat kamu dengan hadis ini. Fayuzakkihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashhadu lah. Kemudian nabi mentazkiyahnya dan mempersaksikannya. Fayati ahlul bid'ah fayukhalifuna Rasulullah. Sehingga datang kemudian ahlul bid'ah dan mereka menyelisihi persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam Fayat'anuna fi Abi Hurairah. Kemudian mereka mencela dan mengkritiknya radhiyallahu taala anhu. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya dengan ya, hafalan yang kuat. Kama fi sahih al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam sahih Bukhari di beliau alaihi salatu wasallam bersabda Man yabsut minkum ridaah falan yansa min hadithi syai'a Man yansut yabsut ridaah Barang siapa yang telah membentangkan ridanya Kemudian dia tidak akan lupa dengannya. Fabasata Abu Hurairah rida'ah. Kemudian Abu Hurairah yang membentangkan ridaknya, selendangnya. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mendoakan ya, untuk beliau radhiyallahu taala anhu. Thumma amarahu fadhamma ar-rida'a ilayhi. Kemudian Nabi memerintahkan ya, supaya dia merangkulkan ridaknya ke dadanya. قال أبو هريرة فما نسيت حديثا بعد ذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه Kemudian وسلم Abu Hurairah setelah itu berkata, tidaklah saya menghafal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lupa dengannya. وشهد لأبي هريرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعون وشهد الصحابة كلهم Dan و- juga para sahabat mempersaksikan seluruhnya tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. وتتلمذ عليه وشهد له المئات والالوف من التابعين dan bahkan ya para ya ratusan tabi'in dan bahkan lebih ya berguru dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ومن نظر فيما ذكره العلماء من الرواة عن أبي هريرة dan apa yang telah dilihat para ya, rawi oleh para ulama ya, yang mengambil hadis dari Abu Hurairah وجد رجالا ونساء من الصحابة قد رووا عنه dan kemudian mereka mendapatkan di situ terdapat para lelaki dan ya, wanitanya ورجالا ونساء من التابعين بالمئات ya terdapat padanya ya kaum lelaki dan wanita ratusan وكذلك أثنى عليه وقبل روايته أئمة الإسلام رحمهم الله ya demikian juga telah memujinya ya dan ya mempersaksikannya para imam-imam Islam atasnya ثم يأتي بعد ذلك الأصاغر kemudian من datang, أهل البدع فيطعنون فيه sehingga kemudian datang generasi setelahnya dari ahlul bidah ya kemudian mereka lantas mencelanya أو يطعنون في فقهه وعلمه dan bahkan mencelanya di dalam fikihnya Abu Hurairah dan ilmunya الآن ترجم كمل خلاص كمل الحديث أنا قرأت الحديث عن أبي هريرة Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpecah ya Yahudi menjadi 71 kelompok dan telah berpecah belah 72 kelompok dari kalangan Nasara. Ya kemudian ya terpecah menjadi ya 71 atau 72 kelompok dari kalangan Nasara. Kemudian berpecah belah dari umat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 73 ya golongan atau kelompok. Hadza hadithun min ahaditsil iftiraq. Dan ini merupakan hadis dari termasuk hadis ya perpecahan umat. Ai iftiraq hadhihi al-ummah. Ya ini ya dimaksud itu perpecahan dari umat ini. Alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa wahyun min Allah yang ini beliau sabdakan yang merupakan ini adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah ya merupakan zat yang maha berilmu dengan makhluknya. Wa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah zat yang maha mampu atas segalanya. Walahul hikmatul baligha fima yuqaddiruhu fi khalqih. Dan Allah ya baginya terdapat hikmah yang sangat dalam atas ketentuan hambanya. وسيأتي معنا باب مستقل في القدر إن شاء الله Dan insya Allah akan datang pembahasan bagi kita tentang takdir qadar tersebut. وحديث افتراق الأمة حديث صحيح Dan hadis tentang perpecahan umat ini adalah hadis yang sahih. جاء عن عدد من الصحابة Datang dari ya sekumpulan para sahabat. منهم أبو هريرة كما معنا الآن sebagaimana terdapat dari jalan Abu Hurairah Abu Hurairah sebagaimana yang ada di hadapan kita ini. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma kama sayati fil hadis ba'da. Dan juga terdapat darinya jalan dari Muawiyah sebagaimana akan datang. وحديث أنس بن مالك dan juga dari jalan Anas bin Malik Wa hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. dan juga dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma Wa hadis Amr bin Auf radhiyallahu anhu. dan juga hadis Amr bin Auf radhiyallahu taala anhum Wa hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. dan juga dari hadis Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu wa ghairihim min as-sahabah dan selain mereka dari sahabat Fa huwa hadithun sahih dan ini adalah hadis yang sahih وتلقاه أهل العلم dan para ulama mengambilnya bitashih dengan ya, pensahihan والشرح والتوضيح dengan mensyarahkan dan menjelaskannya فصححه من الحفاظ المتقدمين عدد كالحاكم في المستدرك dan telah mensahihkannya dari sekumpulan para ulama ya ahlul hadis seperti Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak wal Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. wal Imam Ibn Kathir fi tafsir wa ghairih. dan Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya dan selain beliau. Fi qaulillahi azza wa jal wa la yazal fi tafsir qaulillahi wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Yaitu di mana beliau mengambil dari ayat ya, firman Allah azza wa jal ya wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa manusia tersebut berselisih di dalamnya kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal صححه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء dan Imam Al-Hafidh Al-Iraqi mensahihkannya di dalam kitab Al-Ihya وتلميذه الحافظ ابن حجر dan juga dari til- tilmidnya Rahimahullah. Imam Ibn Hajar rahimahullah taala إمام العصر في الحديث الإمام الألباني فراجعوا تخريجه في الصحيحة dan Imam Alul Hadith di zaman ini ya di mana merujuk kepadanya di dalam kitab ya As-Sahihah وكذلك ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم dan juga di dalam kitab beliau Dhilalus Sunnah Dhilalul Jannah eh, Dhilalul Jannah ya tentang takhrij kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asib رحمه الله تعالى والحديث صحيح حتى بزيادته التي ستأتي وهي قوله صلى الله عليه wasallam كلها في النار إلا واحدة dan dia termasuk dari hadis-hadis yang sahih yang terdapat padanya juga tambahan ya seluruh ya di dalam neraka kecuali ya satu kelompok saja وهذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة dan ini tambahan ya seluruh kelompok tersebut ya di dalam neraka kecuali satu شذ ابن حزم من بين أهل العلم فضعف هذه الزيادة يعني خالف ابن حزم أئمة ya, Imam Ibn Hazm menyelisihi ya, di dalam riwayat eh, tambahan ini اللهم بارك أنت كل عالم تقدمه بالإمام أهم شيء لا تقول الإمام عادل وتابعه من المتأخرين dan mengikutinya juga oleh imam ya dari imam ya sekarang بعض العلماء مثل ابن الوزير اليماني والشوكاني ya dan setelahnya dari imam Ibn al-Wazir al-Yamani al-Yamani dan Imam Syaukani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Wazir sahibul awasim wal qawasim ghairuha na'am ya itu pemilik kitab al-awasim wal qawasim ayo wa al dan Imam Syaukani في rahimahullah بعض كتبه di sebagian kitabnya وليس عندي بحث كامل عن رأيه الأخير في الحديث في الزيادة dan saya tidak memiliki ya di dalamnya pembahasan atau pandangan yang lain di dalam tambahan ini لكن هؤلاء مردود عليهم بكلام أئمة الحديث وحفاظه namun mereka ya ada pandangan yang ya ditolak oleh para aimatul hadis و- و- وحفاظه dan para ulama hufaz. فزيادة كلها في النار إلا واحدة زيادة صحيحة. Ya, yang jelas di sini ziyadah tambahan ya seluruh kelompok kulluha fin nar illa wahidah ini adalah tambahan hadis yang sahih. وزيادة تفسيرها بأنها الجماعة أو ما أنا عليه اليوم أصحابي زيادة حسنة. Dan adapun tambahan ya al-jamaah atau makana alaihi ashabi ana wa ashabi yum. ana wa ashabi adalah ziyadah ya juga yang hasan wa وسنقرأ حديث الثاني في باب الافتراق ثم نعلق على الجميع dan kita akan membaca hadis yang kedua dan kita akan memberikan penjelasan kepada seluruhnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Yahya wa huwa adh-Dhuhli al-Imam rahimahumullah قال حدثنا أبو المغيرة هذا أبو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي قال حدثنا صفوان وهو ابن عمرو السكسكي حاء هذه تسمى حاء التحويل من سند إلى آخر فتنبههم عليها بعد قال وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد الشامي قال حدثني صفوان نحوه قال يعني صفوان حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني هذا اسمه عبد الله بن لحي الحميري أبو عامر الهوزني اسمه عبد الله بن لحي الحميري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما hmm. Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala menggiring sanatnya ya, sampai kepada ya sahabat yang mulia dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Qala qama fi annahu qama fina faqal ay Muawiyah. Ya di mana beliau ah, Muawiyah? Ukmil qira'at al-hadith thumma anta tarjuma. قال أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من, ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى افترقوا على وسبعين ملة وهناك سماها فرقة وهنا سماها إيش ملة وإن هذه الملة أي الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد بن يحيى يعني محمد بن الذهلي وعمر بن عثمان في حديثهما زاد عن أحمد وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب أو الكلب بصاحبه لصاحبه وقال عمرو الكلب أو الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله أي نعم سم الكلب يدخل في العرق شبه الأهواء بهذا نعم سيأتي شرحه نعم Kemudian dengan sanadnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma beliau bangkit berdiri kepada kami. Kemudian beliau berkata, ketahuilah ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami kemudian beliau berkata, Ala inna man kan man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi almillata sataftariku ala 73 72 fi an-nar wa wahidah fil jannah wa hiya al Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketahuilah bahwasannya ya dari orang sebelum kalian dari ahlul kitab ya ini ahlul kitab Yahudi dan Nasara mereka berpecah belah di atas ya 72 ya millah yaitu kelompok atau sekte dan sesungguhnya ya milah ini ya atau golongan. Ya adapun ya milah ya kelompok atau ajaran ini atau apa bagus? Ya, kelompok ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Ya, 72 darinya itu di dalam neraka dan satu kelompok di dalam surga dan mereka disebut ya al-jamaah. Yaitu ya al-jamaah. Kemudian ya di sini sanadnya ditambah oleh Imam ya, Ibnu Yahya wa Amr di dalam kedua hadisnya bahwasanya akan keluar dari umat saya ya kaum-kaum yang di mana kaum tersebut ya tajaro ya tajaro di sini adalah me, menyebar ya me, me, man ikhwan ah menyebar me, menyebar merasuki Ya, dengan mereka hawa-hawa mereka tersebut sebagaimana merasuki racunnya gigitan anjing rabies kepada orangnya. Ya, kemudian berkata Amar, yaitu anjing ya pemiliknya yang telah menggigitnya atau anjing yang telah menggigit orang tersebut dari racun rabiesnya sehingga tidak tersisa darinya ya urat satu urat pun di dalam tubuhnya dan persendian melainkan ya bius atau racun rabies tersebut merasukinya. Kalau طيب والكلام على هذين الحديثين في مسائل الكلام على هذين الحديثين في مسائل dan pembahasan pembicaraan pada dua hadis ini ada beberapa permasalahan المسألة الأولى في صحتهما وقد تقدم permasalahan pertama tentang kesahihannya dan sungguh telah berlalu penjelasannya. Al-mas'alatu tsaniyah Permasalahan yang kedua, هذا خبر عن قدر لا بد أن يقع. Itu tentang kabar wahyu yang di sini merupakan qadar ketentuan yang mesti terjadi. وهو مثل قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم Ya semisal ya firman Allah Azza wa Jalla ya di dalam ayat la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa bidzalika ولذلك walidzalika khalaqahum قال الحسن البصري أي للاختلاف berkata Imam Al-Hasan Al-Basri ya itu dalam rangka perselisihan واستثنى الله عز وجل من أهل الاختلاف أهل الرحمة dan Allah mengecualikan dari makhluknya tersebut yang senantiasa berselisih dari orang yang diberikan rahmat. Wahum fi hadhihi al-ahadith al-firqatun najiyah. Dan mereka di dalam hadis dijelaskan mereka adalah firqatun najiyah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan ya al-jamaah merupakan rahmat wal furqa dan perpecahan merupakan azab. فاتفقت الأحاديث مع الآية maka cocoklah korelasi dari ayat tersebut dengan hadis ini على ذم الاختلاف والافتراق atas celaan dan tercelanya perpecahan dan perselisihan وعلى أن هذا الاختلاف والافتراق واقع ولا بد ya walaupun ya perkara ini ya mesti terjadi dari perpecahan dan perselisihan tersebut. Wa ala anna man naja min hadha iftiraq fa huwa sa'id. Dan di mana siapapun yang ya selamat darinya dari perpecahan dan perselisihan tersebut inilah orang yang beruntung dan berbahagia. Alladhi rahimahullahu wa anqadhahu min al-dhaya' wal bid'ah. Yang di mana Allah Azza wajalla telah merahmatinya dan telah menyelamatkannya dari kesia-siaan. Fanaja min al-bid'i fi dunya wa min an-nar akhirah. Allah menyelamatkannya ya dari kesesatan bid'ah di dunia dan di akhirat. Wa wuqu'ul ikhtilaf laysa dalilan ala jawazih. Dan terjatuhnya perselisihan dan terjadinya perselisihan dan perpecahan tersebut bukan atas ya dalil ya hujah di dalam perkara ini. أو أننا نقر الاختلاف ونستسلم له atau kita di sini ya menyepakati ya tentang perselisihan yang eh, perpecahan tersebut atau نرضى أو نسكت عن أهل الاختلاف والفرقه atau kita ya rela dan redha atau diam kita apa yang terjadi dari perpecahan dan perselisihan tersebut. Laisa hadha huwal murad wal maqsud. Bukan ini yang dimaksud yang diinginkan di dalamnya. Innama akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadha al-iftiraq linahdharahu wa najtanibah. Hanya saja yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, di dalam khabarnya tentang perselisihan dan perpecahan tersebut supaya kita meninggalkannya dan menjauhinya. كما أخبرنا بكثير من أشراط الساعة لنجتنبها sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang ya tanda-tanda hari kiamat supaya kita menjauhinya. Intabihu ma'i, misal madza? Perhatikan saya. Wala mani' an nata'awan ma'a ba'd hatta tanshatu. Naam. Eh, qul lahum yani an yusa'iduni اللي عنده شيء من أشراط الساعة. Ya, tidak ada halangan untuk kalian bisa di sini ya memperhatikan dengan baik ya dan bersiap-siap. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis sa'ah an yutlab al-ilmu 'inda al-asaghir termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat di mana dituntut ilmu ini di sisi ya asaghir wal asaghir hum ahlul bid'ah wa man ba'da as-sahabah yang dimaksud asaghir di sini ya adalah ahlul bid'ah dan orang yang ya semisal mereka setelahnya wal akabir humus sahabah وكل من تمسك بالسنة بعدهم dan yang dimaksud akabir ya mereka adalah para sahabat dan orang yang mengikuti mereka setelahnya فهل قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر أن نذهب نطلب العلم عند أهل البدع ya, apakah di sini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dituntut ilmu tersebut di sisi asagir ya, ini merupakan perkara ya tanda hari kiamat atau huwa tahdhirun lana atau ini peringatan ya, kepada kita طيب المثال الثاني الجواب هو تحذير لنا عفوا yang jawab yang benar di sini tentang adalah peringatan kepada kita sebenarnya المثال الثاني دواء إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد dan termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat yatabaha يتفاخر megah-megah ya berbangga-bangga dengan masjid والتباهي بالمساجد مذموم dan berbangga-bangga dan berbangga-bangga dengan masjid ini tercela تيجا المثال الثالث يلا ما في غير تيجا ما في زيادة ما في ها وين كتيجا أيوة بعد بعد تي... آه. إيش قال أحسنت يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة كثرة القتل وهذا للتحذير ليس للإقرار dan di antara yang ketiga adalah di antara tanda hari kiamat banyaknya pembunuhan Ya, ini adalah kabar ya dari antara tanda-tanda hari kiamat bukan bentuk ya penetapan. أي المثال الخامس ليموني الخامس ايش؟ أربعة آه الرابعة الرابعة empat الرابع امبان ايه امبان يلا ما شاء الله tanda dari kiamat yang eh, keempat siapa? ايه مثال الرابع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم Dan di antara tanda hari kiamat yang keempat di mana tampaknya menyebarnya kebodohan dan sedikitnya ilmu. Aywa, lima. الحين الخامس صح؟ كلمة أيوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا وتشرب الخمور dan di antara tanda hari kiamat yang kelima di mana menyebarnya ya zina dan khamar. هذا كما في الصحيحين من حديث أنس Dan ini sebagaimana di dalam Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Anas. وهذا كله للتحذير ليس للتقرير والجواز. Dan ini seluruhnya datang kabar-kabar ya, tersebut adalah bentuk peringatan bukan dalam bentuk ya pengikraran dan pembolehan. كذلك هذا الحديث هذه الأحاديث في الافتراق dan termasuk juga di antaranya hadis-hadis tersebut adalah hadis perpecahan umat ini. نؤمن أنه لا بد أن يقع ذلك. dan wajib kita beriman ya dengannya dan ini ya terjadi mesti. Li'annahu khabarun min Allah wa rasulih fala budda an Karena ini termasuk dari kabar wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti terjadi. Dan kita mesti berhati-hati terjerumus di dalamnya pertikaian dan perpecahan tersebut. فهذا الاختلاف قدري لا شرعي. dan ini perselisihan perpecahan tersebut merupakan qadariyun ya takdir bukan ya dari syar'i أما أما الشرع فنحن مأمورون بالابتعاد عن الافتراق وأسبابه Adapun secara syariat kita mesti menjauhinya ya dan berhati-hati dan meninggalkannya dari perpecahan dan perselisihan tersebut. هذه هذان المسألة الثانية الثانية ولا الثالثة والله المسألة الثانية في هذا الحديث أنا توسعت بكم المسألة الثالثة نعم نعم المسألة الثالثة permasalahan yang ketiga في الحديثين pada dua hadis yang kita baca ini دلت على أن الأمة ثلاثة أقسام membuktikan tentangnya bahwasanya umat ini ada salah tiga golongan. المشهور المذكور عند العلماء قسمان Dan yang masyhur di sisi para ulama itu ada dua golongan. القسم الأول أمة الدعوة Yaitu golongan yang pertama dinamakan umat dakwah. وهم كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهم من أمته أمة الدعوة Dan mereka semuanya adalah dari umat yang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari umat yang didakwahi. القسم الثاني أمة الإجابة Dan golongan umat yang kedua adalah golongan umat yang menunaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. wahum kul man amana dan mereka yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa Dan ini yang masyhur di sisi para ulama. Al-qismu dan golongan yang ketiga ummatul ittiba' umat yang ittiba' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi al-umma ijabah. Dan ini termasuk umat dari ummatul ijabah. لكنها منقسمة إلى أهل اتباع وهم الفرقة الناجية وأهل افتراق وابتداع dan mereka di sini masuk di dalamnya umat yang ittiba dan umat yang di dalamnya juga ada ya iftirak hmm. ya yang berpecah أذكر أنه من ذكر الأمتين عدد من العلماء كثير Dan adapun dua golongan umat tadi, ya banyak para ulama menyebutkannya. Min aqdamihim al-Imam Ibn Khuzaimah fi kitab Tauhid. Yang terdahulu dari eh, mereka dari kalangan ulama adalah Imam Ibn Khuzaimah eh, di dalam kitab Tauhid beliau. Wa huwa tuwfiya sanata 311 lil Hijrah. Dan beliau diwafatkan pada tahun 311 311 ah, atau 11 eh, ya 11 311 Hijriah. Fadzakara ummat ad-da'wah wa ummat al-ijabah. Di mana beliau menyebutkan di dalamnya itu di situ terdapat ummat dakwah dan ummat al-ijabah. أما الذي ذكر هذا القسم الثالث وهو أمة الاتباع Adapun yang menyebutkan di dalamnya umat yang ketiga adalah umat ittiba. وهم الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم yang di mana mereka adalah umat yang mengikuti ya, Nabi sallallahu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. فأذكر منهم Saya sebutkan di antara mereka عالما من علماء القرن السادس الهجري ya di antaranya itu yang menyebutkan adalah ulama dari ya kurun abad yang ke-6 Hijriah. عندك أنت تتأكد من ال آه، كتابه اسمه منازل الأئمة الأربعة Kitab yang berjudul dari Manazil ya, tingkatan eh, Manazil الأئمة الأربعة tingkatan a'immah al-arba'ah. وهو من علماء الشافعية dan dia termasuk dari ulama eh, kalangan mazhab Syafi'iyah. Eh, ismuhu As-Silmasi. Keshuf عندك انت نسيت اسمه سبحان الله العظيم سبحان الله. سبحان الله. يفيدنا باسمه ان شاء الله الاستاذ محمد الشيخ محمد ولدان ابو عبد الرحمن كتاب منازل الائمه الاربعه طيب ننتقل إلى المسألة الرابعة Kemudian kita beranjak kepada permasalahan poin yang keempat. طيب هذه الأحاديث أحاديث الافتراق dan ini hadis-hadis termasuk hadis-hadis perpecahan umat تدخل في القاعدة العامة الهامة الكلية yang dia termasuk di dalamnya kaidah-kaidah umum yang menyeluruh. Allati waradat fi Abi Hurairah yang terdapat padanya hadis Abu Hurairah. Wa fi dan pada hadis eh, Abi Sa'id Al-Khudri Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Wa hadis dan hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhum ajma'in. أبو واكد الليثي رضي الله تعالى عنه أجمعين الكتاب كما ذكرت منازل الأئمة الأربعة الكتاب kitab yang barusan disebutkan tadi منازل الأئمة الأربعة للمؤلف آه، المحدث يحيى بن إبراهيم السلماسي itu ya kitab yang dikarang oleh Yahya bin Al-Alamah Al Yahya bin Ibrahim Yahya bin Ibrahim As-Silmasi As-Silmasi rahimahullah rahimahullah taala tuwfiya am 550 lil hijrah dan diwafatkan pada tahun 550 Hijriah ايوه yang Fad... membagi tentang umat tersebut menjadi tiga golongan tadi fa dzakar فذكر في هذا الكتاب أن الأمة ثلاثة وذكر أمة الإجابة والاتباع Di mana beliau menyebutkan di kitab tersebut ya dari umat ini menjadi tiga ya, golongan, ummatul eh, dakwah, ummatul ijabah dan ummatul ittiba. Sabbatani fil ma'luma jazahullah khair akhana akhuna Abu Aya Ahmad jazahullah khairan. Naam. Sabbatani fil ma'luma, sabbata li al Dan telah men, mendapatkan ya, referensinya tersebut itu dari eh, Abu Ayah Ahmad jazahullah ya, khair. Semoga Allah membalas beliau. kebaikan. Ma hiya hadhihi al-qa'idah al-kulliyah? Jadi apa yang dimaksud dari kaidah umum yang menyeluruh yang kita sebutkan ini? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti metode-metode sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in. Sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. sampai-sampai mereka memasuki lubang ya dhab niscaya kalian akan memasukinya juga. الضب عندكم غير عندنا ولا نفسه آه. انتبهوا ها آه. آه؟ اخر ها آه هذا اختلاف من العام الماضي يا شيخ محمد الضب ما هو عندكم ماذا تسموه تعرفونه ما عندكم الضب لكن مثل لكن تعرفونه هذا في الصحراء يدخل جحرا ضيقا يعني ضيق جدا itu binatang semisal biau apa kadal kadal Arab ya bukan kadal Arab cuma dia dob namanya syar-syar'i قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al yahud ya an nasara yang dimaksud tersebut qala faman ay na'am hum al yahud wan nasara itu beliau ditanya tentang demikian ya siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti fa hadhihi qa'idah 'ammah yuntabahu laha Maka ini merupakan kaedah yang umum yang mesti harus diperhatikan di dalamnya. أن كل ما وقع فيه اليهود والنصارى من المخالفات apapun yang terjatuh di dalamnya kita di dalam perbuatan kunna كل eh, seluruh perbuatan Yahudi dan Nasara atau غيرهم من الأمم أو غيرهم من الأمم atau selain mereka dari umat-umat ini سيوجد في هذه الأمة من يفعل فعلهم akan didapati ya perbuatannya semisal ya dari perbuatan mereka. وهذه الأحاديث من الأدلة على ذم التشبه بهم Dan ini merupakan hadis di antara hadis-hadis ya, atas celaan dan menyerupai mere- menyerupai mereka. فيما لم يرد في شرعنا فيما لم يأتي به شرعنا Yaitu perkara-perkara yang tidak datang di dalam syariat kita. ومما وقعت فيه الأمة من اتباع سننهم وطريقتهم الافتراق dan juga termasuk yang terjerumus padanya umat ini dengan metode-metode orang-orang sebelum mereka dari ahlu kitab dan nasara tersebut apa yang semisal terjadi dari perpecahan dan perselisihan ini fal iftiraq min masail al jahiliyah allati khalafahum fiha an nabiy sallallahu alaihi wasallam Dan perselisihan merupakan di antara bentuk ya, perkara yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya. سواء كان الافتراق في الدين عق- أصولا عقائد وعبادات Itu sama saja perselisihan tersebut terdapat di dalam ya perkara-perkara akidah dan ibadah أو كان الافتراق في الدنيا إلى أحزاب وتنظيمات atau perselisih perpecahan yang menjadi eh, berkelompok-kelompok dan golong-golongan. Fakullu dhalika madhmum. Yang demikian itu seluruhnya dicela. Wa mukhalif li usulis sunnah. Dan menyelisi dari pokok-pokok usul sunnah. Wa sababun li al wal-fitan. Dan merupakan sebab dan antara sebab ya kekalahan dan terjadinya fitnah-fitnah. Wa sababun li tasallutil a'da' ala al-muslimin. Dan juga termasuk ya sebab dari penguasaan musuh atas kita. Thumma في حديث معاوية رضي الله عنه وابن أبي سفيان رضي الله عنهما Kemudian pada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma ومن حقه رضي الله عنه أيضا الذب عنه dan juga termasuk dari bentuk hak ya dari beliau adalah kita membelanya. فإن أهل البدع كما طعنوا في أبي هريرة لروايته Sebagaimana ahlul bidah telah mencela dan mengkritik Abu Hurairah Abu Hurairah di dalam riwayatnya ta'anu fi Muawiyah li hukmihi wa wilayatihi juga mereka mencela dan mengkritik Muawiyah di dalam hukumnya dan kekuasaannya wa Muawiyah radhiyallahu anhu khairu muluki ahli al-Islam ba'da al-khulafa'ir rasyidin padahal Muawiyah merupakan ya penguasa yang terbaik ya dari penguasa Islam setelah khulafa'ur rasyidin وهو كاتب لن أكثر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي وغير الوحي dan beliau termasuk dari sahabat yang dari penulis dari penulis wahyu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabatnya. Faqad dzakara ba'd ulama ka al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi fi siratih dan sebagaimana telah ditulis sebagian ulama tentangnya itu tentang perkara ya, pembelaan Muawiyah itu Imam عبد ال... لا فقد ذكر, ذكر الحافظ بعض العلماء مثل الحافظ عبد الغني المقدسي في سيرته له كتاب اسمه السيرة صغير sebagaimana Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan ya, di dalam kitab sirahnya وإن شاء الله يكون مقررا هذا الكتاب في دورات قادمة إن شاء الله. dan insyaallah taala ini merupakan kitab ya yang kita tetapkan pembahasan di dalam daurah akan datang سيرة الحافظ عبد الغني المقدسي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم karangan Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Wa huwa sahib kitab Umdatul Ahkam. Yang beliau ma'ruf pengarang kitab ya, Umdatul Ahkam. Wa sahib kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan juga kitab Al-Iqtisad wal I'tiqad. Wa ghairiha min al-kutub. طيب. Dan selainnya dari karangan beliau. Zakara hunaka anna aktsar as-sahabah katban lil wahyi wa ghairihi ithnan. Dan beliau menyebutkan di sana di dalam kitabnya ya dari dua sahabat yang paling banyak menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyan ithnan. Zaid uh, Muawiyah bin Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit. Yaitu di antara dua sahabat yang beliau sebutkan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Wa فضائل معاوية رضي الله عنه كثيرة وفضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كثيرة dan kita ketahui keutamaan-keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan sangat banyak. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله هاديا مهديا dan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap beliau ya dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk mahdiyan dan yang diberi petunjuk. Wa huwa min hulama'il Arab al-mawsufina bil hilmi wa min duhatihim wa Dan beliau termasuk dari orang-orang yang bijak, ya, yang di dalam memimpin dan orang yang cerdasnya dari kalangan ulama Arab. Faman ta'ana fi Muawiyah radhiyallahu anhu fa huwa mubtadi'un dal. Dan siapa saja yang mengkritik mencela sahabat yang mulia ini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma maka dia ahlul bidah yang sesat. Watta'inuna fi Muawiyah qisman. Dan orang yang mencela, mengkritik Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma ada dua macam. bi jami'i aqsamihim min az-Zaidiyah ila الزيدية rafidhah al-Imamiyah. Itu yang pertama, Syiah dengan berbagai bentuk macam sektenya dari kalangan Zaidiyah dan semisal mereka. tsani al-Khawarij wa abna'ul jama'at al-Islamiyah as-siyasiyah al-hizbiyah. Itu golongan yang kedua itu khawarij kemudian dari ya anak-anak ya teloran-teloran mereka dari abna wal jamaah dari jemaah-jemaah Islam yang menyandarkan pada Islam. Faqad kathurat tu'unatuhum fi Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan sangat banyak mereka celaan dan kritiknya terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Wa fi hukmihi wa wilayatihi. di dalam ya, kepemimpinan beliau dan penguasaan beliau. ومعاوية بقي عشرين سنة أميرا على الشام للخلفاء الراشدين dan Muawiyah beliau tersisa dua tahun kepemimpinan beliau di Syam في الشام ya di negeri Syam ثم عشرين سنة أخرى خليفة لجميع المسلمين عشرين سنة أميرا فقط على الشام ثم عشرين سنة أخرى خليفة لجميع المسلمين di mana beliau ya memimpin di Syam selama 20 tahun Hah? Hah? ya gubernur kemudian 20 tahun ya di negeri kaum muslimin فما رأى الناس منه إلا العدل والحلم والرحمة tidaklah ya beliau Ra'a. رأى الناس منه العدل Tidaklah ya manusia melihat di dalam kepempi- kepemimpinannya dan penguasanya melainkan keadilan ونشر الإسلام dan menyebarkan Islam وكثرة الفتوحات dan banyaknya penaklukan-penaklukan. ونشر العلم والحديث والسنة في البلاد كلها Banyaknya penyebaran ilmu dan hadis dan Islam secara keseluruhan. وقد سئل الإمام النسائي عن معاوية رضي الله عنه Dan Imam An-Nasai ya, telah menulis kata سئل Suila tentang ditanya Imam Nasai tentang Muawiyah ya radhiyallahu taala anhuma ini. فقال إن مثل الإسلام مثل بيت لها باب دار له باب بيت Kemudian beliau berkata sesungguhnya permisalan Islam itu di dalam suatu rumah. Ya, فمن semisal permisalan pintu. فمن كسر الباب دخل البيت Barang siapa yang mematahkan pintu tersebut maka dia telah menghancurkan rumah tersebut. وإن أصحاب رسول الله هم باب الإسلام dan sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pintu dari Islam tersebut. Faman ta'ana fihim innama yuridu at-ta'na fil Islam. Dan siapa saja yang mencela mereka, mereka hakikatnya ingin mencela Islam. Wa qala ba'du salaf. Wa qala ba'du salaf. Dan berkata sebagian ulama salaf. Inna Muawiyah radhiyallahu anhu babun li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan sesungguhnya Muawiyah merupakan pintu bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman tajarra'a alaihi wa ta'ana fihi ta'ana fi ghairihi. Siapa saja yang lancang dan mencela beliau, maka sungguh mereka telah mencela sahabat-sahabat beliau. Wa qad kathurat tu'unatu dan sungguh banyak celaan terhadap beliau. Al-jama'at al-hizbiyyah wa kuttabuha fi Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, jemaah-jemaah dan para ahli-ahli ya karya tulis ya terhadap ya celaan beliau. وفي أبيه أبي سفيان وأمه هند رضي الله عنهم dan juga pada orang tuanya dan ibunya radhiyallahu taala an كما فعل سيد قطب وأخيه محمد قطب sebagaimana yang dilakukan Said Qutb dan saudaranya وكما طعنوا أيضا في عمرو بن العاص رضي الله عنه sebagaimana yang juga dia cela kepada Amr bin As radhiyallahu taala an. Alladhi syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil iman. Yang di mana beliau telah ya menyaksikan ya dan dipersaksikan Nabi dengan keimanan. Faqala fil hadits sahih dan beliau berkata di dalam hadis yang sahih, "Ibna al-As mu'minan Amr wa Hisham." Ibnan dua Ib anak Aywa. ya, Al-As mu'minan. Ya, mereka berdua beriman Amrun wa Hisham. Amr dan Hisham. Faja'a haula fata'anu fi haula'i sahabah. Lalu datang mereka, kemudian mereka mencela sahabat-sahabat ini. Dakartu mithil Sayyid Qutb wa akhihi Muhammad Qutb. Ya, kemudian datang Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb mencela mereka. Wa Dan banyak yang lain lagi. Hatta man yantasib ila salafiyya zuran. Sampai datang orang-orang yang menyandarkan kepada dakwah salafiyah ini ya, dalam keadaan dusta penyandaran mereka. Ka Abdul Rahman كعبد الرحمن عبد الخالق الرئيس أو أو رأس جمعية إحياء التراث الكويتي. Abdul Rahman bin Khaliq ya yang merupakan pentolan pimpinan dari uh, جمعية جمعية إحياء التراث di Kuwait. وكثيرون في الهند dan banyak juga dari orang-orang India. والباكستان dan orang-orang Pakistan. من أبناء الجماعة الإسلامية. Dari pecahan-pecahan golongan jamaah Islamiyah. وفي مصر والشام والمغرب Ya di Mesir dan di Sam, di Syam dan di Maghrib, مغرب ذا موروكو وغيرها Maroko dan selainnya. هناك كتاب كثير Di situ banyak ya orang-orang ya, ahli tulis ya mereka me- mengarang dan mencela yang ini. يطعنون في معاوية رضي الله عنه وولايته Mereka mencela dan mengkritik Muawiyah di dalam kepemimpinannya dan penguasaannya. وقد رد أهل السنة عليهم ولله الحمد. Dan sungguh ya banyak ulama ahlu sunnah membantah mereka di dalam perbuatan mereka ini. Wabayyanu fadaila Muawiyah wa Dan mereka menjelaskan tentang ya keutamaan-keutamaan Muawiyah dan keadilannya. فهذه كلمة رأيت أنه لا بد منها. Dan ini kalimat yang saya perlu melihatnya ya di dalamnya dan menyampaikannya. Zakartuha qabla an ukmila fawaid al hadithain. Dan saya sebutkan di sini ya di mana ya padanya di dalam dua hadis ini. Al-mas'alah al-khamisah fil hadithain. Al-mas'alah al-khamisah. Dan permasalahan yang kelima pada dua hadis ini. Naam, fi hadits Muawiyah ziyadatun. Pada hadis Muawiyah di sini ada tambahan. Wahia qawluhu wa fi an-nar yaitu tambahan tintani wa sab'una finnar 72 kelompok di dalam neraka. هذا من الوعيد Ini termasuk dari bentuk ancaman. ليس معناه أن هذه الفرق كفار مرتدون Bukan maksudnya 72 kelompok ini mereka kufar, kafir, murtad. وثانيا هذا الوعيد إنما هو على العموم Dan kemudian poin yang kedua ini adalah ancaman secara umum. لا يجوز أن نشهد لواحد من أبناء هذه الفرق نشهد عليه أنه في النار إذا مات kita tidak boleh ya memfonis dan mempersaksikan dari golongan-golongan 72 kelompok ini dari keturunan mereka mereka ahli neraka كما جاء الوعيد بالنار على ذنوب كثيرة من الكبائر sebagaimana juga telah datang ancaman dari bentuk khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ancaman neraka dari dosa-dosa besar. Falau mata musirran ala tilka al-kabira la yajuzu an أن annahu fi an-nar. Walaupun mereka meninggal di atas dosa-dosa besar ini sampai matinya, mereka tidak boleh kita memfonisnya di dalam neraka. Innama amruhu ila Allah. Hanya saja urusan perkara mereka kita serahkan kepada Allah. In syaa'a Jika Allah menghendaki Allah memaafkannya. Wa in syaa'a bin nar. Jika Allah menginginkan Allah mengazabnya di dalam neraka. Wa in 'adzabahu fin nar lam yukhallidhu fiha khulud al-kafirin. Jikalau Allah mengazabnya di dalam neraka, Allah tidak akan mengakalkannya di dalamnya. Ajaran Allah wa iyyakum minan nari wa 'adzabiha. Semoga Allah melindungi kita dari adab neraka dan ya, siksaannya. المسألة السادسة Permasalahan poin yang keenam. قوله وواحدة في الجنة Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu golongan berada di dalam sorga. هذا أيضا وعد على العموم Ini juga merupakan merupakan janji ya secara umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. كما كان الأول وعيد على العموم Sebagaimana sebelumnya tadi merupakan bentuk ancaman secara umum. فلو مات معين شخص من أهل السنة والصلاح والتقوى sekiranya ada seorang ahlu sunnah dan iman dan takwa meninggal wafat di dalamnya salafi mutamassikun bis sunnah walaupun dia seorang salafi dan berpegang teguh dengan sunnah la yajuzu an nashhada lahu bi'ainihi annahu al'ana fil jannah walakin narju lahu tidak boleh kita mempersaksikan memfonis dia dia ahli jannah ya, yang mereka yang dia masuk di dalamnya. Al-mas'alatu sabi'ah. Permasalahan poin yang ketujuh. Qauluhu wa hiya al-jama'ah. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang satu golongan di surga adalah al-jama'ah. Ja'a dzikrul jama'ah fi 'adadin min al-ahadits. Datang penyebutan al-jama'ah di sini pada hadis-hadis yang banyak. Fi mawadhi' katsirah pada tempat-tempat yang banyak. Fama ma'na jamaah Apa yang diinginkan maksud jamaah di sini? Al-jama'atu fi hadzal hadis Jamaah yang dimaksud di dalam hadis ini tufassar bil riwayat al-ukhra ma ana alaihi al-yawm ashabi. Ditafsirkan dijelaskan di dalam hadis yang lain yaitu ma ana alaihi mithla ma wa ashabi. itu apa yang semisal saya di atasnya dan para sahabat saya. Idan huna al jamaatu ad-diniyah hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini jamaah yang ad-diniyah itu adalah jamaah yang di atasnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajib ala kull man jaa'a ba'dahum min al-ummah an yatamassak bihadihim wa tariqatihim. Nah, maka wajib orang-orang generasi yang datang setelah ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah mereka mengikuti dan mencontoh metode mereka. Faman kharaja an tariqati sahabati fid din wa dan siapa saja yang menyisihi dari metode dan jalan para sahabat tersebut faqad ibtada'a wa kharaja 'anil jama'ah maka mereka sungguh telah berbuat bid'ah dan keluar dari jamaah wa sara min ahli al-ahwa'i wal bid'ah dan mereka menjadi ya, ahlul ahwa dan bid'ah. Wa min ahlil furqa wal ikhtilaf. Dan termasuk dari orang ya yang suka berpecah dan ber, ya, berselisih. <clears throat> المعنى الثاني للجماعة في الأحاديث Makna yang kedua yang dimaksud al-jamaah dalam hadis ini هم ولي الأمر السلطان ومن معه yang mereka dimaksud adalah ya pemimpin ya dan wali sultan يعني الحاكم Ya. ومن معه dan orang yang bersama mereka. فهؤلاء جماعة المسلمين Dan inilah yang dinamakan jamaah kaum muslimin. فمن خرج عنهم فقد خرج عن الجماعة Siapa yang keluar dari mereka maka dia keluar dari jamaah ini. وصار من الخوارج dan mereka termasuk dari golongan khawarij وخالف أصول السنة dan mereka menyelisihi usul sunnah وصار من أهل البدعة والمذمة dan mereka menjadi orang alul bidah dan orang yang tercela وأكتفي هنا بحديثين dan kita mencukupkan dua hadis ini. Hadis Hudzaifah al-muttafaq alaihi fi sahihain. Itu hadis Hudzaifah yang disepakati kesahihannya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa huwa hadithun tawil fihi ulumun katsira. Dan dia hadis yang merupakan yang panjang yang terdapat padanya ilmu yang banyak. Wa fihi qawluh yaitu terdapat dalam hadis uh, Hudzaifah tersebut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalih di awalnya. kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Di mana sahabat eh, bertanya, di mana manusia dahulu berada di atas kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kemudian Hudzaifah mengatakan, ya, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang kejelekan, khawatir kejelekan tersebut menimpa saya. Ila an qal. Sampai perkataan beliau فهل بعد ذلك الخير khair min Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar ada yaitu para dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawab menunaikan panggilan seruan dai-dai tersebut, maka dia siap dilemparkan ke dalamnya. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Maka Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan kepada kami mereka. Qalahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka merupakan dari kaum ya negeri kita dan dari kulit-kulit kita. Qala fama ta'muruni in adrakani dhalik. Kemudian Hudzaifah mengatakan kepada Nabi Alaihi Wasallam apa yang kau perintahkan ya, kepada kami di dalamnya. Qala talzam جماعة المسلمين وإمامهم أي الحاكم السلطان نعم kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya hendaklah kalian ya konsisten ya dengan ya talzam jamaah جماعة المسلمين ya, jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka وحتى يكون الكلام واضحا بالتمثيل والتسمية وحتى يكون الكلام واضحا supaya pembahasan pembicaraan ini sangat jelas ya di dalamnya جماعة المسلمين في أندونيسيا حاكمها ومن معه itu jemaah kaum muslimin di sini itu ya pemimpin mereka dan yang bersamanya جماعة المسلمين في السعودية الملك سلمان ورعيته itu jemaah kaum muslimin di negeri Saudi adalah pemimpinnya ya adalah jemaahnya. Waffaqa Allah hukam al-muslimin ajma'in likulli khair. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruh pemimpin eh, negeri kaum muslimin. وهكذا جماعة muslimin fi كل fi كل دولة ra'isuha hakimuha malikuha أي ismin kan ma'a رعيته. Jadi semua jemaah kaum muslimin siapapun dia di negeri manapun ya itu di dalam ya pemimpin mereka ya dan ya mereka yang mengikutinya. Al-hadith hadis الثاني alladhi aradtu an أذكره dan hadis yang kedua yang akan saya sebutkan hadis Ibnu Abbas fi sahihain hadis Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi syai'an yakrahuh siapa saja yang melihat dari pemimpinnya yang dia tidak sukai falyasbir maka hendaklah dia sabar dari apa yang muncul dari pemimpin mereka tersebut. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Jangan mereka mencabut sedikit pun ketaatan kepada mereka. Fa innahu man faraqal jamaah. Maka siapa saja yang ya, berpecah dan berpisah dari jamaah. Famata mata mitatan jahiliyah. Kemudian dia mati, maka dia mati seperti jahiliyah. Wadihun bayyin fi hadha al-hadith. Maka ini sangat jelas ya penjelasan hadis tersebut. Annal jama'ah al-madhkura humul amir as-sabiq dhikruh. Bahwasanya yang dimaksud jamaah di sini adalah ya pemimpin yang disebutkan pada hadis tersebut. Wa man kana fi ta'atihi wa wilayatihi. Dan siapa saja yang ya ditaati dari mereka dan di wilayahnya. Li'annahu dzakara as-sabra wa 'adama al-munaza'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di situ mesti bersabar dan dilarang mencabut ketaatan darinya. وأحسن ما تفسر به الحديث الحديث نفسه في رواية أخرى Dan yang paling bagus dan paling baik penjelasannya ya dalam perkara ini hadis ya yang datang ya pada hadis itu sendiri setelahnya. ففي رواية مسلم لهذا الحديث Di dalam Sahih Muslim di dalam hadis tersebut قال صلى الله عليه وسلم bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam فإنه من فارق السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية siapa saja yang mereka ya berpisah ya dari pemimpin mereka sejengkal saja maka dia mati seperti mati jahiliyah هنا قال الجماعة هنا قال السلطان المعنى واحد di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-jamaah di sini disebutkan sultan dan dia makna yang sama سؤال مهم pertanyaan yang penting لماذا أطلت في هذا المعنى الثاني kenapa saya mengatakan di sini ya makna yang kedua لأن كثيرا من كتاب الأحزاب والجماعات السياسية الخارجية المعاصرة Karena banyak para penulis ya, zaman sekarang ya, dari ahli ya, siasat dan politik Qad min ma'na al-jama'ah as-sahabah قد haq an معنى bih. الصحابة al-jama'ah bima'na تتمسك sahabah يذكرون al-jama'ah bima'na al-haq. Al-jama'ah ma ما al-haq walau kunta wahdak. ya mereka menyebutkan al-jamaah tersebut ya, adalah sultan Adan? Ya, atau jemaah yang mencocoki kebenaran. Al-an adzan. Oh, طيب بس satu daqiqah insyaallah. Daqiqah الله دقيقة واحدة انت طيب حتى تكتمل الموضوع ولا يذكرون الجماعة بمعنى السلطان والأمير ولا يذكرون قبل قلت يذكرون فقط معنيين اللي هو الجماعة بمعنى الصحابة والجماعة بمعنى الحق ولو كنت وحدك Jadi yang tadi kita ulangi bahwasanya orang-orang karya- ahli tulis karya tulis dari orang-orang ya ahli siasat dan politik mereka menyebutkan jamaah di sini adalah orang-orang yang jamaah di situ adalah sahabat ya walaupun dia sendiri. ولا يذكرون الجماعة بمعنى السلطان والأمير Mereka tidak menyebutkan jemaah di sini yang sebenarnya adalah pemimpin mereka. وهي واضحة في الأحاديث Dan ini sangat jelas di dalam hadis. لماذا؟ Kenapa? لأن هذا يخالف أهواءهم Karena di sini jemaah tersebut menyelisihi hawa mereka. ولأنهم خوارج على الجماعة Karena mereka ya berpandangan khawarid tentang jemaah ini. ولذلك ينشئون الجماعات والأحزاب Oleh karena itu mereka ya membuat ya jemaah-jemaah التي تخرج على الجماعة وهو السلطان والأمير ومن معه Se- sehingga mereka keluar dari ya jemaah dan pemimpin ketaatan kepada pemimpin mereka. فكيف سيذكرونه وهم يخالفونه Lantas bagaimana bisa mereka menyebutkannya jemaah sementara mereka menyelisihinya? وهذا من تبديل الدين وتحريفه Ini merupakan bentuk pemalingan dan penggan perubah-ubahan terhadap agama Allah. فأكثر معنى للجماعة في الأحاديث Maka yang paling banyak ya ya jemaah dari penyebutan hadis وفي آثار الصحابة dan asar dari sahabat التي تأمر بلزوم الجماعة yang memerintahkan untuk konsisten di atas jemaah إنما هو السلطان الحاكم ومن معه من الرعية yaitu yang sebenarnya adalah supaya mereka ya jemaah yang dimaksud di sini adalah taatan kepada pemimpin dan ya amir mereka. فلا يجوز تعدد الجماعات maka tidak boleh di sini untuk berbuat ya jamaah-jamaah al-jama'at wal ahzab dan membuat jamaah dan golong-golongan thumma an-nas lil khuruj min al-jama'ah asy-syar'iyyah ila al-jama'at al-bid'iyyah kemudian mereka mengajak manusia untuk keluar dari jemaah yang sebenarnya tadi kemudian kepada ke jemaah-jemaah mereka wa hadha min ad-dhalal wal inhiraf dan ini bentuk kesesatan dan penyimpangan. Nasma'u wa nutabi'u al-mu'adhdhin thumma nukmil. Oke. Okay. Nasma' wa nutabi'. Ha, kita akan dengar azan dan kita ikuti. Thumma nukmil insyaallah. Kemudian kita akan sempurnakan pembahasannya. Wa na'khudh ma tayassar bainal adhan wal iqamah. Dan kita akan mencoba mengambil apa yang mudah bagi kita setelah azan ini. Karena ba'da as-shalah lan na'khudh shay'an. Nah setelah solat kita tidak ada. وسنجعل بين الأذان والإقامة ساعة فقط. Dan kita akan mengambil di antara azan dan iqamah ya sekitar satu jam saja. Sanggup ya, Satu jam antara azan dan iqamah. Fahal antum musta'idun insyaallah? Siapkah kalian? Insyaallah. Tafadhal azan ya Syekh. Azan, azan. Azan, azan. Man azan? تعالوا ah depan طيب طيب أنفسهم Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan tentang bid'ah di mana ya yang di mana bid'ah tersebut ya akan me- bercokol di dalam ya tubuh mereka وكيف تشرب قلوبهم البدع dan bagaimana diserap ya bid'ah tersebut di dalam jiwa mereka. Fala tada' irqan wala mafsilan illa dakhalathu. Ya tidak ada sedikit pun dari urat-urat dan persendian melainkan merasukinya. Wa hadha yufiduna fawaid. Dan ini memberikan kepada kita faedah. Awalan al-hadhar min al-wuqu' fil bid'ah. Yaitu peringatan ya dari terjerumusnya di dalam kebid'ahan. الفائدة الثانية قلة من يرجع عن البدعة Dan faedah yang kedua itu sedikitnya orang yang kembali bertobat dari bid'ah. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam di- bersabda tentang khawarij ثم لا يعودون إليه di mana beliau mengatakan dengan bid'ah mereka tersebut mereka tidak akan kembali وفي, ya, rujuk dari di dalamnya. وفي رواية ثم لا يرجعون إليه. Di dalam riwayat mereka tidak rujuk kembali di dalamnya. قال أيوب السختياني رحمه الله. Berkata Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala. Jitu ila Ibn Sirin liubashirahu. Saya datang kepada Ibn Sirin ya, untuk mengkhabarkan kepada dia. Anna rajulan taraka al-bid'ata al-fulaniyah wa taraja'. bahwasanya seorang lelaki meninggalkan bid'ah dari si fulan kemudian dia ke- kembali rujuk. فقال له ابن سيرين Berkata Imam Ibnu Sirin, تأنى لا تستعجل ya, tung, pelan-pelan tunggu sebentar, jangan kamu tergesa-gesa menerimanya. انتظر بعد تراجعه من هذه البدعة إلى أين يصير Kita lihat ya, rujuknya dia dari bid'ah tersebut kemana dia kembalinya. فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله karena sesungguhnya akhir dari hadis tersebut asyad ya, asyad min awalih ya, dari bahayanya ya, dari awalnya yaqsid hadis al-khawarij itu lebih bahaya eh, peringatannya dari bahayanya khawarij awaluh yamruqun min ad-din ya yang di mana mereka keluar dari agama akhirah thumma la ya'uduna ilaih. Pada akhirnya mereka ya tidak kembali di dalamnya. Qad bid'atin terkadang mereka kembali ya, rujuk dari bid'ahnya au jamaah atau dari jamaahnya atau mutaba'at syakhs atau mengikuti ya seseorang yang sesat fayantakil ila ghairihi namun dia berpindah kepada yang lain ternyata. فلا تستعجل في المتراجعين Maka jangan kalian terburu-buru dari orang yang rujuk dari satu kesesatan. ولا تستعجل بتصديرهم والثناء عليهم Jangan kalian terburu-buru menampilkannya dan memuji mereka. فمن نظر في الفتن ثلاثين سنة الماضية Dan man nadhara. في الفتن التي Ya, barang وقعت siapa yang melihat eh, fitnah-fitnah pada 30 terakhir 30 tahun terakhir ini, الفتن التي وقعت في صفوف أهل السنة fitnah-fitnah yang terjadi di barisan saf-saf ya ahlu sunnah. وسببت تفرقهم تفرقهم وسببت آه. الفرقة Dan بينهم menyebabkan mereka berpecah belah والفتن dan menjadi berfitnah terfitnah-fitnah. أغلبها من متراجعين Ya, kebanyakannya ya mereka dari orang-orang yang rujuk. Azharat taraju' an ikhwan. Yang mereka menampakkan ya terajuknya, rujuknya dia dari pemikiran ikhwanul muslimin. Au anis sururiyah. Atau dari ya, kelompok ya, sururiyah. Au sufiyah. Atau sufiyah. Au syiah. Atau syiah. Au turas. Atau ya turas. Au al-qa'idah atau dari jamaah أو, kaidah أو داعش atau dari jamaah ISIS أو dan- غيرهم من الجماعات atau selainnya dari jamaah-jamaah Islam yang menyandarkan pada Islam. لا تستعجل Jangan kalian terburu-buru menerima mereka. تأنى Ya, pelan-pelan, hati-hati. نفرح بتوبة كل من تاب صادقا Tentu kita bergembira siapa saja yang bertobat. ولكن لا نعجل بتصديره ونشر كلامه namun kita jangan terburu-buru di dalam ya, menampilkannya dan menyebarkan dia. Li'annahu tabqa rawasib kathira. Karena dia akan masih menyimpan sisa-sisa kotoran-kotoran. Kama dallat al-adillah wa Sebagaimana telah ditunjukkan dalil-dalil dan dibuktikan dari percobaan ya para manusia. Fatakunu hadhihi al-baqiyat fihi ashad min kalamihi wa huwa ma فتكون هذه الرواسب sisa-sisa yang tersisa tersebut bahkan ini merupakan sisa yang bahkan lebih bahaya darinya أشد ضررا على أهل السنة يوم كان هو مع أهل البدع bahkan ini bahaya yang tersisa sikit ini lebih bahaya kepada ahlu sunnah daripada kibidahnya yang dahulu لماذا kenapa لما كان مع أهل البدع الظاهرة كان الناس أهل السنة يحذرون ولا يسمعون له Tatkala dia bersama ahlu bid'ah dahulu yang dia sesat dahulunya, ya manusia dan kita bisa berhati-hati darinya. فلما أظهر الرجوع والتراجع إلى أهل السنة أمنوا وسمعوا Dan namun tatkala dia tobat rujuk dia kepada ahlu sunnah, kita menerimanya. Ya, dan kita eh, bergembira dengannya. فسينتشر فيهم من رواسبه وآرائه البدعية ما لم يكن من قبل Ya, namun masih tersisa ya padanya dan tersebar dari kotoran-kotoran kebid'ahannya dan kesesatannya tersebut. Amila Ayyub bi nasihati Ibn Sirin. Maka di sini Imam Ayyub ya mengamalkan apa yang diwasiatkan Imam Ibn Sirin rahimahullah taala. Fayaqul baqiya ayyaman thumma ittajaha ila bid'atin ukhra. <laughs> Kemudian beliau eh. berkata dan beliau ya ber, eh, berdiam diri kemudian beliau berpindah الفائدة الثالثة من هذا المثال عفوا وتتم للفائدة الثانية dan sebagai pelengkap dari faedah yang kedua ini ليس معنى هذا أنه لا يتوب أحد من أهل البدع توبة صادقة bukan makna di sini ya tobatnya ahlul bidah di sini adalah tobat yang benar بل من عهد الصحابة إلى اليوم قد تاب أناس من أهل البدع على يد الصحابة والتابعين bahkan di situ ada tobatnya ahlul bidah ya di يعني sisi para sahabat نا- ناظرهم الصحابة فتراجعوا di mana dia berdialog dengan sahabat kemudian mereka bertobat ولا يزال كل زمان يرجع أناس من أهل البدع ولله الحمد ya senantiasa akan ada ya manusia ya dari al bidah yang mereka ada yang rujuk di dalamnya ويتوبون إلى السنة الصحيحة dan mereka bertobat kepada ya sunnah Ya, yang sahihah wa manhajus salaf dan manhaj salaf wa yathbutun alaih dan ada juga yang mereka menjadi kokoh wa yakununa min ulamaihi wad du'ati ilaih dan mereka sehingga menjadi ulama dan para duatnya walakinnal aktsar la yarji'un illa an yasha Allah namun akan tetapi kebanyakan mereka yang tobat dari al bidah mereka ya tidak ya kembali ya di dalamnya kepada yang kebenaran fahdhar an taqa' fil bid'ah ibtida'an maka hendaklah kamu berhati-hati di dalamnya ya di dalam kebid'ahan faqad la tushfa min hadzal marad di mana terkadang tidak bisa disembuhkan di dalamnya kebid'ahan tersebut walihada ittafaqa as-salaf ala adam as-sama'i li ahli al-ahwa wa qira'at kutubihim wa at-tahdhir min dhalik bahkan sepakat ulama salaf atas peringatan mereka dan tidak boleh mendengarkan mereka dan membaca kitab-kitab mereka. Wala'allahu ya'ti ma'ana ba'du atharihim insyaallah. Dan ya insyaallah nanti kita akan ya mencoba sebahagian dari asar-asar mereka. Al-fa'idah thalitha. Fa'idah yang ketiga. أن sunni lan taslam min i'tida'i ahli al-ahwa wal bid'ah. Kalian wahai ya sunni ya kalian tidak bisa menjamin dari selamat dari eh, alul bidah Kama la كما nas min hadzal kalb al الكلب alladhi fihi al-marad. sebagaimana ya yang dimisalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya di mana manusia tersebut tidak selamat dari ya gigitan rabies anjing la yara rajulan wala imra'atan wala kabiran wala saghiran illa asabahu wa 'addah. Ya, siapapun dia, baik dia laki-laki, wanita, yang muda, yang tua, ya melainkan menimpanya. Al-kalb mawsuf bil wafa'i li sahibi. Mawsuf, al-kilab mawsuf bil wafa'. Ya. Dan kita mengetahui anjing ya disifatkan biasanya mereka setia kepada pemiliknya. Hatta alafa Ibn al-Faqih ibnu al-Marzuban al-Maliki kitaban sampai mengarang Imam Al-Faqih Al-Marzuman ابن المرزبان Ibnu Barzuban كتابا suatu kitab سماه yang beliau beri judul تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب tafdil pengutamaan ya, terhadap anjing dari kebanyakan keutamaan pakaian أي لما في وذكر قصصا كثيرة dan Beliau di situ menyebutkan di dalamnya kisah-kisah yang banyak. Fiha wafa'ul kalb li sahibih. Di mana di dalamnya terdapat kesetiaan anjing kepada pemiliknya. Wa difa'uhu anhu an ahli baitih. Dan pembelaan dia, penjagaan dia terhadap tuannya dan ya, keluarganya. Wa ba'dul kilab yamutu huznan idza mata sahibuh. Bahkan di antaranya ada anjing yang meninggal tuannya bersedih dia di dalamnya. Lakin idza asabahu hadha da namun akan tetapi apabila menyimpa gigitan rabiesnya, lam yufarriq baina sahibihi wa ghairihi. Dia tidak akan ya bisa membedakan itu manakah itu tuannya atau ya bukan tuannya orang lain. Wa hakadha sahibul bid'ah. Demikian juga sahibul bid'ah. La yufarriq bainal aqriba wal ab'adin. Mereka tidak membedakan siapapun, baik itu kaum kerabat ataupun yang lain dari bid'ah mereka. Hatta inna ba'dha ahli al-bid'ah rubbama qatala abahu wa ummah min al-khawarij wa ghairihim. Bahkan di antara mereka sebagian alul bid'ah ada bahkan yang membunuh kaum kerabat mereka, bahkan orang tua mereka, bapa dan ibu mereka. Wa'tada bi lisanihi aw bi yadihi ala ustadhihi wa syaikhihi alladhi kana yu'allimuhu dan dia berkudwa ya mengikuti terhadap ustadznya dan gurunya di dalam ya perkaranya ini wa tanakkara lah wa ankara jamilahu alaih aqallibha wa ankara ihsanahu lah dan bahkan dia mengingkari kebaikan ihsan kepada ya kaum kerabatnya atau orang tuanya tersebut wa qad ishtaka min dhalika ulama'us sunnah fi hadha zaman dan sangat dikeluhkan ya, pada perkara ini ya, para ulama ya, dari zaman ini كشيخنا العلامة مقبل وشيخنا العلامة النجمي رحمهما الله. seperti شيخنا آه، المقبل كشيخ شيخ dan شيخ آه، أحمد النجمي رحمهم الله تعالى. فقد ذكروا من ذلك أخبارا وأمورا كثيرة. dan beliau mereka menyebutkan di situ khabar-khabar ya dan perkara-perkara yang besar. بسبب من انحرف من طلابهما. <clears throat> disebabkan perkara yang mereka menyimpang di antara para tulabnya. فذهب مع جماعة الإخوان المسلمين Ya ada di antara tulabnya ya mengikuti dari jamaah kelompok ikhwan muslimin. أو مع jama'atis السرورية atau jamaah kelompok ya sururiyah أو مع جماعة التراث atau jamaah kelompok at-turath atau ghairiha min al atau selain mereka dari jamaah-jamaah فيبدأ بالطعن في شيوخه شيوخ syuyukh mereka memulai mengkritik, mencela syekh-syekh mereka yang di atas sunnah. Wa yasifuha Dan mereka bahkan ya mensifati mereka ya, dengan ya, sifat yang keras. Wa anna tariqat haula'il ulama munaffirah 'an ad-da'wa ila sunnah Tanfir, tanfir. Ini merupakan metode ya, mereka untuk membuat lari orang dari ya, sunnah. ثم ينتقل إلى المدح لأهل البدع Ya, kemudian mereka berpindah kepada memuji kepada ahlul bidah. Anna akhlaqahum hamida jamilah. Bahwasanya akhlak ahlul bidah tersebut akhlak yang indah dan yang, wa, yang baik. Wa anna uslubahum latifun jadzabun linnas. Dan bahkan bahkan mereka mensifati ahlul bidah tersebut mereka memiliki metode yang ya baik dan metode yang indah. Wa hakadha khutuwatus syaitan. ini termasuk di antara langkah-langkah syaitan ويصرحون بذلك dan bahkan ini diterang-terangkan di dalamnya ولا يخجلون ولا يخجلون يعني لا يستحيون Ah, mereka tidak segan-segan dan malu di dalamnya وقد شهد الناس لحسن دعوة علماء السنة ولله الحمد Bahkan ini dipersaksikan dengannya ulama sunnah walillahil ham. Wasu'ila Syekhuna Muqbil rahimahullah an sabab intishari da'watihi fil Yaman wal alam. Dan beliau bahkan pernah ditanya Syekh Muqbil dengan sebab tersebarnya dakwah beliau ya di Yaman dan selainnya. Faqala sababu dhalik at-tamayyuz an ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Beliau menyebutkan ya, sebab di antara menyebarnya dakwah beliau adalah ya, memiliki manhaj ya sifat tamayyuz ya, membedakan di antara ya, di antaranya. وكان يحذر من هذه الجماعات بأسمائها وأسماء شيوخها ودعاتها Beliau bahkan di situ menyebutkan dan memperingati, mentahzir ya dari jemaah-jemaah tersebut, kelompok-kelompok mereka bahkan syekh-syekh mereka. وينصح بعدم التعاون معهم Dan beliau menasihatkan ya supaya ya ولو So- في ya, so- و و وكان يقول لا يتعاون معهم ولو في إنكار منكر Jadi beliau menasihatkan jangan tolong menolong dengan mereka dan di dalam bentuk ya pengingkaran ya kemungkaran mereka. لأنهم ينكرون المنكر إنكارا سياسيا Karena mereka mengingkari kemungkaran eh, dalam bentuk siasat saja. وأنت تنكر المنكر وحدك إنكارا شرعيا Namun engkau mengingkari kemungkaran satu kemungkaran saja adalah bentuk bentuk pengingkaran secara syariat. وكلامه في هذا كثير منتشر ولله الحمد Dan perkataan beliau ya itu menyebar wal, walhamdulillah. فالذين أصيبوا بهذا الداء Dan siapa saja orang yang ditimpa dengan penyakit ini, رجعوا يعضون شيوخ السنة بالكلام السيء يعضون مثل الكلام ya, يطعنون ويجرحون mereka mengelompokkan ini ya seperti ya bentuk ya gigitan ya, يعطوا كلمة يعني يطعنون خلاص ya mereka mengelompokkan ini bentuk celaan terhadap ya مثل الكلب الذي ينهش صاحب ya bentuk لا، لا، لا. permisalan seperti anjing yang menggigit tuannya tadi فعلينا الحذر من وسائلهم وأساليبهم maka hendaklah kita berhati-hati dengan metode mereka dan cara mereka وهنا سؤال di sini ada pertanyaan مع تحذير شيخنا وغيره بهذه الطريقة المفصلة bersamaan peringatan ya syekh kami ya secara rinci dan terperinci كيف ذهب بعض طلابهم إلى أهل الأهواء والبدع bagaimana bisa ya mereka para tulab tersebut pergi kepada ahlul bidah وكيف لحقوا بالجماعات Nah, وكيف ذهبوا مع الجماعات bagaimana mereka bisa bergabung pergi kepada jemaah-jemaah Islam tersebut الجواب maka jawabnya انتبه له perhatikan oleh kalian hatta tahdhar supaya kalian bisa berhati-hati fala taqa' fi dhalik dan tidak terjatuh ke dalamnya السبب الأول sebab yang pertama قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hati-hati hamba tersebut ya berada di ya bawah atau genggaman jadi dari jemari Allah azza wajal yang Allah membolak-balikkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa hadha ilajuh an tukthira ad-du'a ad-du'a bis-sabat. Maka di sini solusinya hendaklah kalian berdoa untuk meminta kepada Allah kekokohan di dalamnya. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebagaimana ya doa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hati saya di atas dinmu. Wa an tukthir min su'alillah al-hidayah. Dan hendaklah kalian memperbanyak doa kepada Allah Azza wa untuk mendapatkan hidayah. As-sabab tsani. Sebab yang kedua. Al-mal wa fitnatuh. Harta dan fitnahnya. فقد جاءت هذه الجماعات وخاصة التراث وما تفرع عنها من الجمعيات dan sungguh telah datang jemaah-jemaah ya yang sangat ya turat dan jemaah-jemaah yang lainnya فغروا بعض الطلاب بالمال mereka berbuat tipu daya dan menipu mereka para ya pemuda-pemuda dengan harta في اليمن وفي اندونيسيا وفي بنغلاديش وفي الهند وفي كل مكان Ya di Yaman, di Indonesia, di Bangladesh atau dimanapun tempat negeri. قصص Ya, واقعية حقيقية ثابتة وقائع ثابتة ها؟ وقائع يعني أمور ثابتة Ya. أوكي. Ini perkara-perkara yang ya telah jelas dan tetap. يأتون إلى ط- إلى شيخ سني له دعوة عظيمة Mereka datang kepada syekh yang sunni. يعرضون عليه تنظيماتهم وجمعياتهم وأموالهم mereka menyodorkan kepada syekh tersebut ya kelompok mereka harta mereka ايش اموالهم شنو يا اخوان ما حد ترجم وين وين يعرضون عليه يعني يدعونه أيوة. يدعونه الى جمعياتهم وتنظيماتهم ويغرون mereka jemaah tersebut datang mengajak dan menyuruh dan menyodorkan eh, kepada jemaah mereka, yayasan mereka dan harta-harta mereka. kama rafadha Syekh Muqbil wa Kemudian alhamdulillah ya mereka para ulama menolak ya dan Syekh Muqbil menolak mereka dari itu seluruhnya. Fayanzuruna fi tullab. Kemudian lantas mereka melihat ya ketika tidak diterima dari ulama ini mereka melihat dari tulabnya yang lemah-lemah. Man yuridul mal? Siapa yang ingin harta? من يريد الشهرة siapa yang ingin ketenaran من يريد المناصب في الدول siapa yang ingin tampuk kursi di dalam eh, kekuasaan من يريد الزوجات siapa yang ingin wanita istri hey. فيفتنونه بذلك mereka berbuat fitnah dengan cara ini وعلاج هذا السبب dan solusinya dengan sebab ini az-zuhd fi dunya maka hendaklah kalian zuhud dengan dunia wal qanaah bima ataaka dan sifat qanaah dengan apa yang Allah telah tentukan waqad kepada kalian waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu muslim min hadits abi hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an Badiru bil a'malis salihah bersegeralah kalian ya dengan amalan soleh. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Ya di zaman-zaman fitnah ya seperti fitnah itu tersebut ya ibarat potongan-potongan kegelapan malam. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina. Ya di mana ya seorang lelaki pada waktu pagi subuhnya dalam keadaan mukmin wa yumsi kafira. Namun di waktu sorenya dia menjadi kafir. Wal kufru huna al-kufr alladhi la yukhrij 'anil millah. Kufur di sini tidak sampai mengeluarkan pada Islam, وقد يرتد والعياذ بالله bahkan bisa murtad dari agama Islam. الفترة يسيرة الوقت يسير وقته Dan sementara waktu singkat, يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ya di mana ya subuh dia beriman, Kemudian di sore hari waktu yang singkat tersebut dia bisa menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafira. Atau bisa di petang hari sore tadi beriman, di pagi harinya dia kafir. Laisa bisabab Bukan sebab syubhat. Walakin qala sallallahu alaihi wasallam yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Namun Nabi mengatakan sebabnya adalah dia menjual secuil dari harga dunia tersebut dengan dinnya. وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة fitnah wa fitnatu ummatil mal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, setiap bahwasanya setiap umat tersebut memiliki fitnah. Famah, namun fitnah umat saya ini adalah harta. فمهما أكثروا لك من الأموال akatsaru laka min al-amwal. Ya, bagaimanapun mereka memperbanyak ya, dari harta ini, hadzal mal ستزول عنه بالموت أو يزول عنك بالخسارة bisa harta ini ya habis ya sampai kamu mendatang kematian atau dia ya akan sirna وستسأل عنه يوم القيامة dan itu seluruhnya akan ditanya pada hari kiamat من أين اكتسبته dengan cara apa engkau memperolehnya وفيما أنفقته dan di mana engkau menginfakkannya فكيف إذا اكتسبته ببيع السنة ببيع دينك ya lah bagaimana kamu ketika kamu menginfakkan hartamu tersebut di dalam rumah ya kamu yang di atas sunnah فاحذروا هذا السبب ya maka hendaklah hati-hati di dalam sebab-sebab ini السبب الثالث sebab yang ketiga الحسد itu adalah hasad فيرى أن شيخه قد فتح الله عليه dia melihat syekhnya gurunya Allah memberikan ya keberkahan padanya والناس يرجعون ويسألون إليه ويسألونه di mana manusia ya bertanya kepada syekhnya dan kembali kepada syekhnya yastansihunahu wa yaqbaluna nushahu di mana manusia menerimanya dan meminta nasihat kepadanya fayaqul limadha ana la akunu hakadha kemudian dia berkata pada dirinya kenapa saya tidak bisa menjadi begini wa yajid anna manzilatahu la takun wa syaikhuhu mawjud dan dia يعني لا تتحقق له هذه المنزلة وشيخه موجود ya, dia tidak bisa terwujud dengan kedudukan ya seperti yang telah diberikan oleh syekhnya ini فربما والعياذ بالله يتمنى موت شيخه dan bahkan dia ya berangan-angan supaya hilang ya karunia yang telah diberikan terhadap syekhnya tersebut. حتى ينصرف وجوه الناس إليه هو Bagaimana supaya manusia bisa berpaling ya kepada dia. فإذا لم يمت شيخه Apabila syekhnya tidak meninggal, ya mut. إذا لم يمت طال يعني الحمد لله أعطاه الله طول العمر أيوة آه. Apabila syekhnya tersebut ya tidak belum wafat, خرج إلى هذه الجماعات ليكون له المنزلة عندهم dia menempuh kepada eh, memilih jemaah-jemaah tersebut untuk mendapatkan tampuk semisal syekhnya ini. Taqaddama ma'akum ams ba'd ma yata'allaq bi dhammil hasad. Dan telah berlalu ya bagi kita tentang pembahasan ya barusan tadi malam celaan terhadap perkara hasad ini. Wa qad jaa'a 'an 'adadin min salaf Dan sungguh datang banyak sekumpulan dari kalangan salaf كحذيفة بن اليمان seperti sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ومسروق رضي الله عنه radhiyallahu taala anhuma عنه حذيفة ومسروق بن الأجدع رحمه الله abuhu sahab لا جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما آه. وعن مسروق رحمه الله Nah, datang ya, riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma dan dari tabi'in Masruq ya, rahimahullah taala. وغيرهما. dan selain mereka berdua qauluhum perkataan mereka kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah cukup seorang itu dikatakan berilmu di mana dia takut kepada Allah azza wajalla wa kafa bil mar'i jahlan an yaghtarra bi cukup seorang tersebut dikatakan jahil bodoh di mana dia tertipu dengan dirinya sendiri وفي لفظ dalam sebuah lafaz wa bil mar'i jahlan an yu'jab dan cukup seorang tersebut dikatakan bodoh jahil di mana dia merasa ujub dengan dirinya sendiri takabur fayaqa fil ujub eh merasa ujub ya dengan amalannya wan nabi sallallahu alaihi wasallam qad khafa ala ummatihi al ujub sallallahu alaihi wasallam qad khafa ala ummatihi al-ujb. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau khawatir ya atas umatnya dengan perkara sifat penyakit ujub ini. Ashadda min khawfihi min adz-dzamb alladhi ya'qubuhu al-istighfar. Khawatirnya beliau terhadap ya dari ujub ini dari pada dosa dzamban alladhi yani yastaghfiru minhu sahibu. Yang dia meminta ampun dari dosanya. والعجب يكون بالعمل الصالح من علم أو عبادة dan ujub bisa terjadi dengan amalannya dengan ilmu dan di dalam ibadah فبعض طلاب العلم يصاب بالعجب والكبر dan sebagian penuntut ilmu terkadang mereka ditimpakan dengan sifat ujub ini dan ya sifat uh, kibir itu sombong فيسهل على أهل الأهواء والبدع أن يأخذوه إليهم sehingga dengan penyakit ini memudahkan alul bidah ya mencokoki mereka dan meng- mengajak mereka فهم يدرسونه dan mereka mempelajarinya ويعرفون ماذا يريد mereka mengetahui apa yang dia inginkan sebenarnya dari orang ini وبالتعبير المعاصر يعرفون نقطة الضعف فيه إيش يعرفون نقطة ضعفه يعني المنطقة الضعيفة فيه ya dari sini mereka mengetahui ya titik kelemahan mereka ini فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه من الأهواء والبدع مم. maka kita meminta kepada Allah azza wajal ya dengan penjagaannya dari hawa dan bid'ah ini ومن كل ما يسخطه تعالى dan dari perkara yang yuskit ومن كل ما يغ- يغضبه تعالى يعني. yang perkara yang membuat Allah murka dan marah dengannya نكتفي بهذه المقدمة وهذا الباب. Kita cukupkan di sini pada pembukaan ya, dari kitab ini dan bab ini. حتى نترك لكم وقتا للاستراحة. Ya, supaya kita bisa mengambil waktu untuk ya kita beristirahat di dalamnya. وبعد العصر عندكم درس وأيضا أنا معكم من المغرب إلى النهاية. Dan kalian Memiliki nanti pelajaran setelah asar dan kita nanti sambung pada ya maghrib sampai puncak akhirnya yang tidak jelas. Fala taghibu, uhduru insyaallah. Eh, pada لا تغيبوا. Ayo, jangan kalian ya tidak hadir. Eh. Jangan luput. <laughs> Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum سبلنا. Dan barang siapa yang ya mendapatkan hidayah kami ya kami beri petunjuk dia, kami akan berikan jalan kepada jalan petunjuk kami. Wasabr ibadah. Dan sabar dalam ibadah. Watariqun linnajah. Dan kepada jalan keselamatan. Wahusul al-maqsud wal-matlub. Dan terhasilkan perkara yang dituntut dan yang diinginkan. Wa min ashrafihi wa afdalih. Dan yang paling mulia di antaranya dan paling utama. الصبر على تحصيل العلم وفوائده itu sabar di dalam menghasilkan ilmu dan ya faedah di dalamnya والصبر على العمل بالعلم dan sabar di dalam beramal dengan ilmu tersebut. والصبر على دعوة الناس إليه وتعليمهم. Dan sabar juga di dalam mendakwahi manusia dan mengajarkannya. جعلنا الله وإياكم من الصابرين. dan semoga Allah menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang sabar. Wa ballaghana wa iyyakum syakirin dan menyampaikan kita dan kalian ya dari derajat orang-orang yang sabar dan yang bersyukur. Wa ja'alana wa iyyakum min ibadihi dan semoga Allah menjadikan kami dan kalian dari orang-orang yang mendapatkan ya ampunan dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna hadhihi thalath su'ada. karena ini ya merupakan tiga cara ini adalah tiga jalan ya keselamatan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.